Menemui di Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. yang memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Man kharaja fi talabil ilmi bahwa bisabilillahi hatta yarji barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia ditulis fisabilillah dia berjihad di jalan Allah sampai dia pulang kemudian lagi di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan di makna bahwasanya tidaklah Orang-orang berkumpul di dalam masjid atau di tempat-tempat yang lain kemudian di dalamnya menyebut-nyebut nama Allah atau mempelajari sebuah ilmu atau memperdalam ilmu agama atau mencari permasalahan-permasalahan tentang ilmu fikih dan segala macamnya tentang ilmu agama maka di atas mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Para malaikat menaungi orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Kemudian para malaikat mendoakan keselamatan dan ampunan kepada mereka. Bahkan semut yang ada di lubang-lubang pun ikut mendoakan orang-orang yang duduk di majelis tersebut dan sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW hewan yaitu paus dan semisalnya yang ada di dalam lautan itu mendoakan mereka. Begitulah keutamaan para penuntut ilmu, orang yang belajar, yang duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, kita termasuk Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menanggulkan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita sifat istiqomah yang menjadikan kita atau bekal kita di dalam tolibel ilmi di masa yang mendatang. Kemudian yang perlu kita syukuri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang belum atau yang sedikit kita syukuri atau tidak kita syukuri malah yaitu nikmat kita sebagai seorang pemuda sebagai seorang pemuda yang di masa muda kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala nikmat seorang pemuda yang di masa muda sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan saudara-saudara kita ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di usia 40, 50, 60 bahkan mendekati ajal. Alhamdulillah kita yang hadir di sini di usia 20. 19-an dan segala macamnya yang masih usia muda sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Giat di dalam menuntut ilmu. Giat di dalam mencari-mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat. Nikmat yang Allah berikan tidak diberikan Allah kepada yang lainnya. Banyak di universitas kita, di dalam kelas kita. Berapa banyak teman kita yang belajar bersama kita di dalam kelas akan tetapi yang menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengenal mengenal Allah, mengenal hari akhir, yang majelis yang dirahmati Allah sedikit sekali dari mereka yang mau untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ini. Jangan sampai nikmat ini dicabut Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini dicabut Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Al Karim, "La in syakartum la aziidannakum." Jika seandainya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya akan Allah tambah lagi. Nikmat seperti ini nikmat kita semangat menuntut ilmu, nikmat kita semangat untuk mengetahui ilmu-ilmu yang Allah turunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini mudah-mudahan kita syukuri akan Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Itu saja mungkin sedikit pembukaan pokok kita di dalam pelajaran kita pada kali ini. Kemudian sedikit saran yang ingin Anda sampaikan atau Anda berikan kepada antum uh, eh, tadi di SMS tema kita pada hari ini adalah tentang apa ketaatan pada Allah agama di menuju surga ketaatan kepada Allah harga mati menuju surga. Dan ini anda sarankan kepada antum sebagai orang yang insya Allah giat dalam menuntut ilmu membuat jadwal dengan seperti silabus kemudian di situ dicantumkan ustaz-ustaznya disuruh ustaz-ustaznya memilih materi-materi yang antum akan sampaikan atau akan dengarkan selama kurang lebih mungkin atau targetkan tiga bulan atau enam bulan satu semester antum tulis semua judul-judul yang ingin antum inikan sama ustaz jadi ustaznya memilih judulnya apa judulnya apa harinya apa dan segala macamnya jadi tidak ada yang dadakan atau segala macam dan antum mendapatkan berkah yaitu ilmu yang sesuai kebutuhan antum sesuai dengan kebutuhan mungkin di bulan ramadan antum targetkan masalah fikih ramadan dan segala macamnya di bulan haji antum targetkan fikih haji kurban dan segala macamnya di bulan yang lain antum targetkan dengan akidah dan segala macamnya ini mudah-mudahan ini menjadikan suatu kurikulum tersendiri bagi antum untuk menuntut ilmu dan mempunyai target Mungkin itu saja yang sedikit Ana sampaikan. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang ketaatan kepada Allah harga mati menuju surga. Ketaatan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan melalui Nabi Muhammad SAW dan termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketaatan itu tidak lepas dari perintah Allah. Dan kita jika sandai menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala tidak terlepas dari ketaatan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Itulah dua hal yang di mana dapat memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketaatan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa diartikan oleh para ulama yaitu para sahabat yang dikatakan oleh Wa'alif yaitu Faleh bin Muhammad As-Sayyid salah satu dokter tentang ilmu hadis beliau berkata at-taqwa an taj'al bainaka wa bainahu ma yadurruka biqayatan taqwa adalah engkau menjadikan atau engkau membuat engkau membuat suatu dinding atau pembatas engkau membuat suatu dinding atau pembatas yang dapat membatasi antara dirimu dengan yang membahayakanmu paham engkau membuat batas atau dinding antara dirimu dengan yang dapat membahayakanmu yaitu membuat dinding antara dirimu dengan yang dapat membahayakanmu itulah takwa takwa ini adalah suatu yang dapat membatasi kita terhadap yang dapat membahayakan kita membahayakan agama kita Inilah secara uh, pengertian takwa dikatakan oleh muallim. Kemudian yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yaitu at kepada Allah, bertakwa kepada Allah adalah antaf'al ma ya'muruka bihi wa tajtanib ma yanhaka anhu. yaitu engkau menjalankan perintah yang diperintahkan Allah kepadamu menjalankan perintah yang diperintahkan Allah kepadamu dan menjauhi larangan yang dilarang Allah kepadamu itulah dikatakan dengan taqwa kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang pengertian takwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang pengertian takwa. Ayyutu Allah. Takwa adalah engkau taat kepada Allah. Taat kepada Allah fala ya'si dan tidak mendurhakai Allah. Engkau taat kepada Allah ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. takwa adalah engkau taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yadhkur yang dan engkau ingat kepada Allah dan tidak lupa. Takwa engkau mentaati Allah dan tidak mendurhakai Allah. Kemudian engkau mengingat Allah dan tidak lupa kepada Allah wa yashkur fala yakfur dan engkau bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah. Inilah pengertian yang diartikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang pengertian takwa. Jadi secara gampang takwa yang kita ketahui adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sesuai dengan tema kita, ketaatan harga mati untuk menuju surga. Ketaatan harga mati, yaitu ketakwaan merupakan salah satu bentuk yang dapat membimbing kita atau menjadikan kita atau memasukkan kita di dalam surga Allah. Ketakwaan dapat insya Allah menjadikan kita seorang hamba yang dikaruniai surga Allah. Kemudian pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Baik kita sebagai pelajar atau mahasiswa, ketakwaan sangat dipentingkan apalagi kita sebagai pelajar yang hidup di negara Indonesia banyak sekali kecurangan-kecurangan di dalam kampus, kecurangan-kecurangan di dalam ujian dan segala macamnya. Ketakwaan itu sangat penting, apa sangat penting sekali dimiliki oleh seorang pelajar. Sangat penting sekali dimiliki oleh para mahasiswa. Sehingga ketakwaan tersebut dapat menjadikan dirinya orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Jika seandainya mahasiswa tidak ada rasa takwa kepada diri di dalam dirinya maka besarnya nanti atau setelah lulusnya pekerjanya dia nanti atau masuk ke instansi-instansi negara yang lainnya maka kecurangan-kecurangan pun akan semakin banyak jika seandainya mahasiswa pada sekarang ini tidak memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya pada mereka selesai kuliah yaitu bekerja dan segala macam insya Allah maka sifat-sifat mereka akan sifat orang-orang munafik orang-orang yang mengingkari janji dan segala macam yang berkhianat korupsi dan segala macam jadi ketakwaan dipentingkan sangat penting bagi kita seorang mahasiswa sangat penting bagi kita mahasiswa untuk itu marilah kita terus menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala macamnya. Agar jangan sampai pada saat sekarang ini ketakwaan kita hilang, kemudian tumbuhlah benih-benih yang buruk, yang jelek di dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya ketakwaan kepada diri kita, tidak hanya kepada mahasiswa ataupun orang lain, orang tua, saudara dan segala macamnya. Pentingnya ketakwaan pada seseorang hamba adalah bahwasanya ketakwaan itu adalah wasiat. Pentingnya ketakwaan yang pertama adalah takwa adalah wasiat dari orang-orang terdahulu. Orang-orang sebelum kita, para nabi sebelum Rasulullah SAW selalu mewasiatkan ketakwaan kepada makhluk Allah. Selalu mewasiatkan. Dan kita sekarang ini pun mewasiatkan kepada antum-antum dan anak pribadi untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat takwa ini wasiat dari dahulu sampai sekarang. Inilah salah satu pentingnya ketakwaan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله dan telah kami wasiatkan yaitu kepada ahli kitab orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian juga kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kalian juga kami wasiatkan anittaqullah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Itulah pentingnya ketakwaan. Bentuk ketakwaan. Bentuk ketakwaan yang paling sering kita dengar adalah ini contoh bentuk ketakwaan yang dapat menggugahkan hati kita yaitu ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau melarang beliau khalifah melarang masyarakat di Madinah tersebut atau di pemerintahan beliau untuk mencampur susu dengan air, mencampur susu dengan air kepada para pedagang. Jadi Umar radhiyallahu anhu melarang para pedagang untuk mencampur susu dengan air agar hasilnya banyak. Itu dilarang oleh Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar berjalan keluar malam hari biasa kegiatan rutin mengitari kampung, melihat keadaan masyarakatnya. Dia mendengar antara seorang anak dan seorang ibu, anak perempuan dengan seorang ibu bercakap-cakap. Kemudian terdengarlah oleh Umar bahwasanya percakapan tersebut yaitu ibunya seorang wanita tersebut atau wanita tersebut ibunya memerintahkan dirinya untuk mencampurkan susu dengan air mencampurkan susu dengan air apa kata sang anak yaitu wanita tersebut berkata ya ibu sesungguhnya Umar bin Khattab melarang kita untuk mencampur susu dengan air Umar bin Khattab melarang kita untuk mencampur susu dengan air. Apa kata sang ibu? Wahai anakku, sesungguhnya Umar tidak akan mengetahui perbuatan kita. Karena di dalam rumah tidak akan mengetahui Umar Khattab, pemimpin kita itu tidak akan mengetahui apa yang kita lakukan. Maka campurlah air tersebut. Maka sang anak berkata, wahai ibu, jika seandainya Umar tidak mengetahui bagaimana dengan robnya Umar. Bagaimana dengan Allah yaitu yang menciptakan Umar pasti mengetahui tentang pelicikan dan berkhianatnya kita. Bagaimana Robnya Umar pasti mengetahui tentang pelicikan yang kita lakukan. Mendengar ini, ini adalah salah satu bentuk ketakwaan yang tidak akan keluar dari mulut orang yang dalam hatinya bertakwa. Tidak akan keluar mulut dari mulut orang kecuali orang yang bertakwa. Umar bin Khattab mendengar hal ini pulang ke rumah. Semua anaknya dikumpulkan, wahai anak-anakku. Dikumpulkan Umar anak-anaknya. Dikumpulkan dan berkata Umar kepada anak-anak dia, wahai anakku, sesungguhnya Allah, eh, sesungguhnya saya mendapatkan permata yang sangat indah. Siapa yang mau? Maksudnya Umar mendapatkan seorang gadis yang memiliki ketakwaan yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Siapa yang mau? Tidak ada yang berani anaknya. Kalau tidak ada yang berani, bapakmu yang akan maju. Maksudnya bapaknya waktunya Umar yang akan menikahi wanita tersebut. Kenapa? Karena mengetahui bahwasanya wanita tersebut memiliki ketakwaan yang sangat tulus. Tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Jarang dimiliki oleh wanita lain. Ketakwaan seorang wanita yang bisa dihitung jari memiliki ketakwaan tersebut. Maka adalah salah seorang anak Umar maju dan mengatakan, "Hai Abi, biarkan saya menikahi wanita tersebut." Maka dinikahkanlah wanita tersebut oleh Umar dengan anaknya. Anak Umar menikahi wanita tersebut. Yang mana dari wanita tersebut lahirlah seorang dari keturunan wanita tersebut yang bernama dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan oleh para ulama adalah Umar bin Abdul Aziz merupakan lima dari Khalifah Ar-Rashidin. Jika seandainya empat Khalifah Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Utsman dan Ali, maka yang kelimanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena tabiat yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz menyerupai tabiat yang dimiliki Umar bin Khattab. Gen atau tabi'an Umar bin Khattab bertemu dengan anak Umar bin Khattab. Kemudian menikah dengan seorang perempuan yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus takwa. Sehingga melahirlah seorang anak, seorang cucu bernama Umar bin Abdul Aziz yang sifatnya tidak jauh beda dari sifat Umar bin Abdul Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin kaum muslimin pada zaman itu, maka kezuhutan dan kepintaran kemudian ketakwaan tidak jauh berbeda dibandingkan Umar bin Khattab. Sifatnya tidak jauh di dalam mengambil keputusan tidak jauh dibandingkan Umar bin Khattab. Makanya dikatakan para ulama pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu termasuk pemimpin yang dikatakan oleh ulama adalah Khulafa Rasyidin yaitu pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lima pemimpin inilah yang disebut dengan Khulafa Rasyidin yaitu Abu Bakar Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Insyaallah pada uh, pertemuan-pertemuan uh, mendatang atau pada kesempatan-kesempatan yang lainnya atau di tempat lain akan kita bawakan cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah bentuk ketakwaan seorang pe, apa namanya itu pemudi, seorang wanita yang bertakwa kepada Allah yang dia takut perbuatannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Tidak akan mungkin Allah luput pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Jadi dimanapun tempatnya dia bertakwa kepada Allah antum memiliki hal yang seperti ini. Kemudian akhwat memiliki sifat-sifat seperti ini. Bertemulah gen yang baik-baik seperti ini insya Allah negara kita akan diisi oleh seorang anak yang bertakwa kepada Allah kemudian akan menjadikan penerus yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya ulama adalah pewaris nabi. Jadi sebelum menikah hendaknya kita memilih memilih pasangan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan tersebut melahirkan seorang anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya ketakwaan juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pentingnya ketakwaan adalah Ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ti'u umara'akum tadakhuluna al-janna rabbakum. Allah Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Hakim hadis ini sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bertakwalah kamu kepada Rabb kalian bertakwalah kamu yaitu kita bertakwalah kepada Allah yaitu Rabb kalian kemudian di samping takwa kerjakanlah sholat lima waktu. Di samping bertakwa, yaitu sholatlah lima waktu. Kemudian berpuasalah di bulan Ramadan. Bertakwa kepada Allah, kemudian sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Zakat yang telah sampai di nisabnya dan taatilah pemimpin kalian. Apa kata Rasulullah tadi? Bertakwa kepada Rob kalian, kemudian sholatlah lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, kemudian bayarlah zakat dan taatilah pemimpin kalian. Maka tadkhulul jannah Rabb. Maka kalian akan masuk surga Rabb kalian. Inilah salah satu bentuk atau jalan yang harus kita lalui yang harus kita tumbuhkan, yang harus terus kita cari dan cari bagaimana dapat terwujudnya jalan seperti ini. Yaitu yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan banyak macamnya bertakwa kepada Allah bagaimana perintah-perintah Allah apa saja, larangan-larangan apa saja yang harus kita ini kan. Insya Allah nanti mungkin di sini atau di lain kesempatan akan dibahas Kemudian Sholat lima waktu ini sangat penting termasuk salah satu tiang agama dan jangan sampai satu waktu pun kita lewatkan satu waktu pun kita lewatkan di dalam kesempatan sempit lapang senang susah sholat harus kita kerjakan di dalam tempat kuliah atau segala macam sholat harus kita kerjakan di perjalanan, di dalam safar kita pun harus kerjakan sholat. Tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Adapun uzur adalah mengkosor dan mengkodok sholat. Adapun sholat tidak bisa dilalaikan walaupun dengan satu rakaat atau satu waktu. Secara gambar tentang sholat untuk kita adalah ketika kaum muslimin berkecamuk di dalam perang Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya solat itu boleh ditinggalkan pada saat perang. Bahkan turunlah ayat yang menjelaskan bahwasanya pada saat perang, yaitu kita dis, dis, dianjurkan, diperintahkan untuk solat khawf, solat perang, yaitu memimpin satu berdiri mengimami seseorang kelompok Kemudian yang lain berjaga-jaga di belakang. Setelah selesai, yang berjaga-jaga masuk ke barisan imam dan yang selesai berjaga-jaga terakhir menyelesaikan sholat. Nanti dibahas mungkin fikih sholat kau fikih yang lain-lain itu, yang lainnya. Jadi ini gambaran di dalam keadaan perang pun sholat tidak bisa ditinggalkan. Apalagi tenang seperti ini di dalam perang yang nyawa pada saat itu bisa saja melayang yang tembakan atau panah bisa saja masuk ke tubuh kita di saat perang ini sholat pun tidak ada uzur untuk ditinggalkan apalagi suasana di dalam safar suasana di dalam sekolah atau di dalam universitas dan segala macam jadi sholat sekali lagi kita katakan sangat penting dan jangan sampai kita lalai satu waktu atau satu rakaat pun. Kemudian di hadis tadi dijelaskan bahwasanya sumu syahrum. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan berpuasa bulan Ramadan. Ini adalah salah satu termasuk tiang agama. Dan fadilah orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sangat besar sekali Kemarin sudah dibahas belum tentang puasa? Belum. Insya Allah di lain kesempatan akan dibahas tentang puasa atau nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pasti puasa adalah salah satu termasuk tiang agama. Jangan sampai satu ini pun kita tinggalkan. Karena tidak akan tegak keislaman kita jika yang lima itu tidak kita kerjakan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Semua itu wajib kita kerjakan kecuali yang lima wajib bagi yang mampu. Kemudian hadis ini menjelaskan juga dan membayar zakat. Setelah itu taatilah pemimpin kalian. Insya Allah kalian akan masuk surga Rob kalian. Surga yang Allah janjikan kepada kita surga yang luasnya seluas mata memandang yang harumnya bisa dicium dari mata memandang dari kejauhan yang tidak bisa kita lihat pun bisa kita cium wanginya surga yang surga di dalamnya tidak pernah kita rasakan begitu manisnya madu di dalam surga yang di dalamnya buah-buahan yang tidak pernah kita makan sebelumnya. Pisang di surga tidak sama dengan pisang di dunia. Yang mana di akhirat itu ada juga neraka, yang mana kata Rasulullah SAW perbandingannya adalah satu berbanding 70 api dunia berbanding dengan api neraka 70 perbandingan Inilah mungkin gambaran sedikit tentang surga dan tentang neraka. Mudah-mudahan ketakwaan kita bisa menjadikan yang dikatakan atau yang di, kita bahas pertama-tama tadi tentang pengertian takwa. Engkau menjadikan antara dirimu dan apa yang dapat memudaratkanmu itu suatu dinding atau tabir atau bentuk sesuatu yang dapat mencegahmu dari hal-hal itu. Jadi kita membuat suatu batasan antara diri kita dengan yang dapat membahayakan kita. Inilah disebut dengan tak takwa. Kemudian ketakwaan ini mempunyai hasil-hasil atau buah-buah ketakwaan. Tamratut takwa Buah hasil dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa hasilnya jika kita rajin belajar? Jika kita rajin belajar ketika ujian hasilnya bagaimana pada nilai kita? Jika kita malas-malasan di dalam belajar, hasilnya bagaimana? Di dalam hasil ujian kita. Jika kita malas-malasan di bekerja, bagaimana hasilnya di dalam kehidupan kita? Jika kita bersungguh-sungguh bekerja, berdagang, atau yang lain-lain bagi sopir, rajin untuk sopir, dan segala macamnya, bagaimana hasilnya terhadap keuangan kita? Begini juga dengan samratul taqwa. Bagaimana hasil atau buah yang dapat kita petik Ketika ketakwaan ini kita tumbuhkan dan terus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Sebagaimana hasil atau buah yang dapat kita petik yaitu berupa buah ketakwaan yang mana sebelumnya yaitu kita di dunia selalu kita tumbuhkan rasa atau sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mempunyai buah atau hasil yang sangat besar. Di antaranya adalah yang pertama buah ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu taisirul umur yaitu urusan hamba-hamba Allah yaitu kita ini dimudahkan Allah. Urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di dunia di dunia di akhirat insya Allah lain lagi ini baru di dunia Allah mudahkan urusan kita karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail insya Allah antum mungkin sudah menghafalnya fa amma man aqta wattaqo fa amma man aqta wattaqo fasanu yassiruhul isra. Dan adapun orang-orang yang aqo memberi berinfak bersedekah orang-orang yang memberi berinfak bersedekah aqo itu yaitu memberi makan, memberi pakaian, memberi uang atau infak dan segala macamnya kepada yang membutuhkan buat wattaqu. Kemudian dia bertakwa kepada Allah. Pertama dia berlupa, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berimpak kalau di hatinya tidak ada ketakwaan. Dalam artian impaknya pun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelaskan wa'aqo. faamma amma man aqo wattaqo. Barang siapa yang berimpak bersedekah, kemudian dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan tentang janji Allah, tentang keutamaannya, membenarkan tentang pahalanya. Fasan yasiru lil usra maka kami akan memudahkan hidupnya, memudahkan hidupnya. Banyak kita jumpai hal-hal yang seperti ini. Di jalan ketika kita kehabisan uang atau kehabisan bensin Masya Allah di tengah hari seperti ini siang-siang habis bensin dorong bertakwa kepada Allah Astagfirullahaladzim mungkin dosa kita segala macam bertobat kepada Allah tiba-tiba datang teman gimana habis mari saya dorong motornya didorong pakai kaki Alhamdulillah Kemudian lagi mungkin ada yang tersentuh hatinya melihat kita. Gimana habis? Beli bensin uang tidak ada. Diberi uang. Ini salah satu bentuk mungkin kita yang sering kita lalui. Atau ketika kita yang ngontrak pada saat kuliah ngontrak atau ngekos sementara uang kosan kita tidak dapat lagi kita bayar kosan kita sudah telat mau dibayar sudah telat Salah satu yang paling gampang adalah mudahnya hati pemilik kos untuk memberikan tempo kepada kita. Ini satu kenikmatan yang Allah berikan tanpa kita sadari. Banyak kita jumpai hal-hal yang seperti ini. Yang mana pemilik kos sangat pelit. Sangat kikir. Setelah satu hari pun kita disuruh keluar. Banyak seperti itu. Akan tapi dengan kita, alhamdulillah pemilik kos dengan lapangnya tidak masalah. Kalau ada bayar. Banyak sekali seperti itu. Jadi kuncinya makanya bertakwa kepada Allah banyak dari segala hal. Ketika ujian yang menurut kita ujian itu berat bagi kita, bertakwa kepada Allah, belajar, insya Allah Allah mudahkan yang dulu kita tidak mengetahui mungkin bahasa Inggris kita ujian kita bertakwa belajar ini paham bahasa Inggris kemudian yang lain-lain pelajaran yang tidak pernah kita bayangkan Insya Allah kemudian di dalam kehidupan kita berumah tangga ketika pekerjaan kita agak seret keuangannya, cukup sehari habis, sehari habis, sementara istri kita sudah 9 bulan hamil. 9 bulan hamil dan mau melahirkan sementara tabungan tidak ada. Bagaimana ada tabungan sementara pekerjaan kita satu hari habis uangnya, satu hari habis untuk makan dan segala macam. Tidak ada tabungan. Tiba-tiba melahirkan tidak ada biaya. Pinjam dari teman tiba-tiba datang teman yang lain-lain memberikan amplop segala macam berikan ini itu alhamdulillah lunas banyak seperti itu di dalam kehidupan rumah tangga orang yang dalam keseharian yang susah intinya bertakwa kepada Allah kemudian kita gambarkan yang contoh nyata di dalam Al-Quran di dalam hadis tentang orang yang terkurung di dalam gua. Satu gua, mulut gua tertutup batu yang sangat besar. Tidak akan bisa didorong, ditendang, atau rame-rame untuk ditolak dan segala macam. Ketakwaan kepada Allah, berdoa kepada Allah, satu orang berdoa, dua orang berdoa, tiga orang berdoa, terbuka pintu. Hal ini adalah cermin dari sifat ketakwaan kepada Allah. Di dalam cerita-cerita yang lain banyak sekali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat yang lain Allah jelaskan di dalam surat At-Talaq ayat 4 di dalam urusan dunia Allah lapangkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya, Allah mudahkan urusannya. Semua urusannya Allah mudahkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat yang tadi banyak syaratnya. Pertama kita ber apa tadi? Menakko wat taqwa. Barang siapa yang bersedekah, yang bertakwa. Kalau ayat ini menjelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya mudah. Urus Allah mudahkan urusannya. Inti seandainya hidup kita ingin dimudahkan Allah di dalam segala urusan, maka bertakwalah kepada Allah. Kebalikannya, jika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siaplah urusan kita di dunia akan sulit. Urusan kita di dunia akan sulit. Jika kita bertakwa kepada Allah di dunia, Allah mudahkan urusan kita. Inilah ini janji Allah tidak akan mungkin Allah berbohong. Tidak akan mungkin Allah mengingkari janji. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Jadi intinya sekali lagi anak sampaikan marilah terus ketakwaan ini kita tumbuhkan. Marilah ketakwaan ini terus kita gali dan kita tanamkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan semua urusan kita, terutama antum, yaitu sebagai orang-orang yang kuliah, dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kuliahnya, kemudian tamat kuliahnya, kemudian mencari jodohnya, mencari rezekinya, Allah semua atur. Allah mudahkan semua bagi aku. Kemudian yang kedua, tanpa takwa atau buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian yaitu Allah bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Pintu langit Allah bukakan keberkahannya dan Allah tumbuhkan dari bumi keberkahannya. Kemudian Allah berikan kepada manusia rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang kedua. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-A'raf walau anna ahlal qura surat Al-A'raf ayat 96 surat Al-A'raf ayat 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas Sama'i wal ardh walau anna ahlal qura Dan jika seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu desa amanu wattaqau mereka beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Suatu negeri penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lapatahna ada alaihim, maka akan kami buka kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard keberkahan dari pintu langit dan berkahan dari bumi surat al-a'raf ayat 96 jika kita beriman kepada Allah kemudian bertakwa kepada Allah Allah akan bukakan dari pintu langit dan dari bumi keberkahan dalam artian banyaknya begitu banyaknya musibah-musibah itu merupakan bukan suatu keberkahan. Di dalam cerita negeri Sabah yang begitu terkenal dengan kesuburan tanah mereka, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut dari Allah, kufur, bahkan menyembah selain Allah, Allah gantikan dengan tanaman-tanaman yang tidak dapat dimakan oleh mereka. Tumbuhan yang lain yang dapat dimakan tidak tumbuh di negara di negeri mereka. Allah gantikan dengan tumbuhan yang tidak dapat dimakan oleh mereka. Negeri yang tandus, yang tidak tumbuh kecuali tumbuhan. Adapun tumbuhannya pun tidak dapat dimakan oleh penduduk negeri tersebut. Dahulunya negeri tersebut negeri yang terkenal sangat subur seperti Indonesia. Jangan sampai nikmat ini satu batang pohon ubi sudah batang pohon tidak ada daun, tidak ada akar kita tancapkan di bumi kita ini Indonesia insya Allah tuh, tumbuh begitu sempurnya Indonesia kemudian jalan kita jalan sungai Musi Insya Allah banyak dapat ikan. Jangan sampai nikmat ini yang Allah keluarkan dari bumi, Allah turunkan dari langit, Allah bukakan semua keberkahan pada kita jangan sampai dicabut Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuncinya adalah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Jadi takwa ini harus terus kita jaga, jangan sampai luntur. Ya, hari ini kita bertakwa, besok kita luntur takwanya. Jadi terus dijaga. Kemudian di dalam surat at tolak ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya, Allah akan berikan jalan keluar min la yahtasib dan Allah akan berikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka dari yang tidak dia sangka-sangka Alhamdulillah anak sendiri banyak sekali sudah mendapatkan nikmat-nikmat yang seperti ini tidak tahu antum bagaimana nanti antum pikirkan sendiri nikmat yang tidak antum sangka-sangka itu adalah buah hasil ketakwaan. Nikmat rezeki yang tidak antum duga-duga itu adalah nikmat dari Allah. Antum pikirkan, kalau anak pribadi sudah banyak sekali hal-hal seperti ini yang terjadi. Ketika menikah, baru tamat kuliah, menikah tidak ada dana. Datang bantuan dari Saudi, dari luar negeri, bantuan untuk para dai yang mau menikah. langsung menikah. Tidak ada dana datang menikah untuk menikah. Dapat banyak sekali sebenarnya. Kalau anak pribadi insyaallah sudah banyak sekali dan alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah, kita syukuri. Tak tahu antum, antum sendiri berpikir dan merenung bagaimana nikmat-nikmat tersebut. Dan jika seandainya hati kita sedang bergejolak, hati kita sedang kusut, hati kita sedang kacau, pikirkanlah nikmat Allah ini. Pikirkanlah nikmat yang Allah berikan ini. Jadi intinya hati kita kusut, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita pun menjadi jernih kembali. Kemudian buah dari ketakwaan yang berikutnya adalah yang nomor tiga Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Surat Al-Imran ayat 120. Ini salah satu buah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru jangan dan jika seandainya kalian bersabar bersabar terhadap gangguan dari orang-orang yang mengganggu kalian dari orang-orang musyrik watattaqu dan kalian bertakwa sabar dan bertakwa la yadurrukum kaiduhum syai'a sesungguhnya tipu daya yang mereka buat tipu muslihat yang dia rancangkan rencanakan tidak akan berhasil kepada kalian Kalian bersabar dan bertakwa. Bersabar, bertakwa sesungguhnya tidak akan membahayakan kalian di budaya mereka. Banyak sekali sekarang ini di budaya yang digembor-gemborkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan segala macamnya yang dapat memperdayakan umat Islam. Salah satunya bagi para wanita untuk tidak memakai jilbab. Ini adalah tipu daya Mereka dikatakan gaun, dikatakan bermasyarakat jika tidak memakai hijab yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka dikatakan bermasyarakat jika seandainya mereka meninggalkan hijab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jika mereka memakai hijab jilbab yang dicontohkan oleh Rasulullah, mereka tidak bergaul, tidak bermasyarakat. Ini tipu, tipu daya. bersabar dan bertakwa. Insya Allah tidak akan membahayakan kita. Kemudian bagi kita untuk tidak mencukur jenggot. Dikatakan kambing, dikatakan orang yang pakai jenggot itu teroris dan segala macamnya. Kemudian yang memakai jenggot itu orangnya kotor, kumel, segala macam. Ini adalah budaya. Sementara Rasulullah SAW pun sendiri bersabda panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Ini kata Rasulullah. Jadi tipu daya tipu daya seperti ini bersabar, bertakwa, insya Allah Allah berikan dan tidak akan mengeluarkan tipu daya mereka. Banyak banyak sekali tipu daya yang terus dihembus-hembuskan kepada kita umat Islam. Intinya pada saat sekarang ini, pada zaman kita saat ini bersabar dan bertakwa. Bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ada contoh yang lain kira-kira antum. Sekarang memberikan contoh dari antum. Tipu daya apa kira-kira yang sedang digembor-gemborkan? Ada. ya jika kita santai memakai hijab perempuan memakai hijab itu sudah pasti dikatakan tidak bermasyarakat karena masyarakat sekarang kalau memakai kerudung kerudung leher ya leher di atau kepala saja yang diikat-ikat kemudian letakkan di leher inilah sekarang ini kemudian laki-laki banyak macam-macam lah Kemudian apalagi rokok, masalah rokok. Tidak merokok, tidak gentleman, kayak gitu. Ya kan? Ini termasuk salah satu tipu daya. Bersabar, bertakwa. Insya Allah tidak akan dapat mempengaruhi kita. Bersabar, bertakwa. Yang lain, ada lagi. Banyak sekali di tengah-tengah lingkungan kita. Di saat ujian mungkin orang sedang sibuk mencari bocoran soal atau segala macam. Ya, ini ketakwaan lagi kembali. Itu jadi yang ketiga buah ketakwaan adalah tidak akan dapat memudaratkan kita atas tipu daya yang diberikan orang kepada kita tidak dapat mendorakan ayatnya surat al imron ayat 120 wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a Kemudian yang keempat buah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ayat 282 surah Al-Baqarah wattaqullaha wa yu'allimukumullah wattaqullaha bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah maka Allah akan pahamkan kalian Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian bertakwa ilmu sangat penting ilmu sangat penting fadilah ilmu keutamaan ilmu sangat banyak Salah satunya kita disebut oleh Rasulullah SAW pewaris para nabi, pewaris para nabi. Kemudian lagi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasannya setelah para nabi maka yang memberi syafaat di akhirat nanti yaitu orang yang berilmu yaitu para ulama. banyak sekali utamanya Salah satu dari majlis ilmu Allah menaungi apa malaikat menaungi kita. Kemudian hewan-hewan meminta doa, meminta ampunan kepada kita dan lain-lainnya. Bahkan kita disebut dengan jihad fi sabilillah hatta yaqi dan lain-lain banyak sekali fadilah-fadilah ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukum. Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian, memahamkan ilmu kepada kalian. Dengan adanya ilmu, kita dapat membentengi diri kita, dapat membentengi diri kita, teman kita, keluarga kita, orang tua kita, dan masyarakat kita dari kebodohan, dari ajaran-ajaran sesat, dari ajaran-ajaran yang menyelisihi ajaran yang benar. Ilmu salah satunya bermanfaat dapat membentengi kita keluarga kita orang tua kita adik kakak masyarakat kita dari kebodohan dari tipu daya dari ajaran-ajaran yang tidak benar itu salah satu ilmu maka bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kita, membukakan hati kita, membukakan pikiran kita agar dapat menyerap ilmu, agar dapat menimba ilmu, agar dapat menerima ilmu dengan tulus, dengan mudah. Kita istirahat sebentar, ada pertanyaan. Silakan nanti kalau ini kita jawab lanjutkan lagi. Biasanya dengan pertanyaan semangat kembali lagi, gitu kan? Biasa. Manusia itu tingkat apa? Tingkat konsentrasinya itu bertahan ada yang sampai 15 menit. Konsentrasi 15 menit. Selesai dari itu buyar konsentrasinya. Belajar setengah jam. Selesai dari itu ngantuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada ini kita ini kan dulu nanti lanjut. Bagaimana di sini ada pertanyaan, bagaimana ciri-ciri seorang yang berakhlak berakhlak salafi, berakhlak yang baik? Bagaimana ciri-ciri seorang berakhlak sesuai dengan contoh orang-orang terdahulu yang mencontohkan akhlak-akhlak yang baik? Akhlak-akhlak yang baik banyak sekali macam-macam akhlak. Akhlak kita kepada Allah, Bagaimana akhlak kita kepada Allah Kemudian akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad SAW Kemudian akhlak kita kepada orang tua kita Bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita Kemudian akhlak kita kepada istri kita atau suami kita Kemudian akhlak kita kepada teman-teman kita akhlak kita kepada ustaz atau ulama yang ada di sisi kita. Kemudian akhlak kita bagaimana duduk, kemudian bagaimana kita bermusyawarah, adab kita masuk masjid, keluar masjid dan segala macamnya. Ini adalah adab-adab dan akhlak-akhlak seorang muslim. Banyak sekali. Jadi ciri-ciri seorang yang berakhlak baik Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini banyak sekali yang perlu kita pelajari. Adapun ciri-ciri, wallahu alam tidak dapat diciri-cirikan hanya sekedar fisik. Dia mungkin berjenggot, dia mungkin bercelana dipotong atau segala macam itu belum tentu mengatakan akhlaknya baik akan tapi dia telah melaksanakan perintah Allah adapun akhlak itu letaknya di dalam hati mereka bagaimana hati mereka bekerja yang kata Rasulullah SAW idah saluhat saluhat jasa dulu jika seandainya hatinya baik maka baik semualah pekerjaannya baik semualah akhlaknya baik semua perkataannya ada berbicara akhlak kita bagaimana berbicara kepada orang tua kepada saudara bagaimana kepada ustaz bagaimana bicara kepada teman sebaya kita bagaimana bicara kepada adik kita Semuanya mempunyai adab dan akhlak sendiri-sendiri. Jadi adapun ciri-ciri tidak bisa diciri-cirikan dengan fisik, ciri-ciri fisik ya. Adab atau akhlak seseorang tidak dapat diciri-cirikan fisik. Tapi yang pasti yang cara gamblang mereka yang mentaati Allah, sholat lima waktu, berpuasa, kemudian membayar zakat, bagaimana membayar zakat, kemudian dia rajin di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, solatnya rajin solat sunatnya, kemudian lagi tutur katanya yang baik, tutur katanya yang baik, yang terkontrol, yang kata Rasulullah SAW jika berbicara yang baik, kalau tidak bisa maka diam, kemudian berjalannya bagaimana itu bisa dinilai dari hal seperti itu. Jika seandainya telah kita lihat kriteria-kriteria seperti itu, insya Allah ikhwan tersebut atau akhwat tersebut insya Allah berakhlak yang akhlak yang baik secara dohirnya. Mudah-mudahan di dalam hatinya pun terdapat akhlak yang serupa atau yang lebih baik daripada dohirnya. Jadi sekali lagi anak bilang, anak katakan bahwasanya ciri seseorang berakhlak muria akhlak salafi itu tidak bisa diciri-cirikan secara fisik. Adapun yang dapat dilihat mungkin cara berjalan, mungkin cara bertutur kata, mungkin di dalam dia bergaul, ini merupakan ciri-ciri yang bisa dilihat sedikit. Dan akhlak itu banyak babnya. Jadi mungkin kapan-kapan ada bab sendiri tentang akhlak akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, teman-teman kita dan yang lain-lainnya. Ada pertanyaan nih? bisa saja saya jawab ya. Yang tidak bisa tidak saya jawab. Atau yang ini belum mengerti saya pertanyaannya ini belum saya jawab. Dari Ikhwan ada tanya. Ini dari Ikhwan. Kita lanjutkan pembahasan kita sedikit. Insyaallah ngantuknya atau ininya rasa bosan dan segala macam hilang sedikit-sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa. Ini kita ambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqi. Bagaimana sifatnya? Sifatnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ini menjelaskan salah satu sifat-sifat mereka. Ada yang hafal? Surah Al-Baqarah ayat 1 dan 5. Hafal? Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. khair. <clears throat> Jadi sifat-sifatnya adalah dan ini bukan semua sifat-sifat, akan tetapi sifat yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan itulah kitab. Kitab yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan, la raiba fihi hudan dan kitab tersebut petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang ber, bertakwa. Al-Qur'an adalah pedomannya orang-orang yang bertakwa. Jika seandainya yang menentang Al-Qur'an berarti keluar dari sifat orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an adalah petunjuk, petunjuk orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minun dan mereka itu beriman. Jadi Al-Qur'an petunjuk bagi orang yang muttaqin dan alladzina yu'minun. Orang-orang mu'takin itu adalah mereka yang beriman kepada bil ghaib itu hal-hal yang gaib tentang surga. Kira-kira antum siapa namanya? Yunus. Yunus. Kira-kira beriman tidak tentang adanya surga? Percaya adanya surga. Dari mana? Dari mana kita percaya beriman adanya surga? Jangan-jangan cerita dongeng. Eh. Kan kayak gitu. Dari mana kira Dari dari atau tidak percaya adanya surga? Percaya? Dari mana? Dari Al Al-Qur'an, ya kan? Inilah salah satu petunjuk. Al-Qur'an itu petunjuk. Tidak ada keraguan. Dan mereka itu orang yang mutakin yaitu mereka yang beriman kepada hari kepada yang gaib yang tidak ada yang tidak kelihatan malaikat bagaimana malaikat ada tidak malaikat ada yang menciptakan malaikat itu siapa Allah swt adanya Allah swt kemudian Rasul kita tidak pernah melihat Rasulullah saw akan tapi percaya ketika kita bacakan hadis Nabi saw seolah-olah Rasulullah saw berada di dekat kita kita mendengar benar sabda Rasulullah SAW. Ya, ada hadisnya ya masyarakat syabab, man amin minkumul ba'a fal yatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, jika seandainya kalian merasa cukup dan mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya, kalau tidak mampu, maka berpuasalah semuanya puasa itu menahan ghadul basar wa ahsanul maror. Ya. Menundukkan pandangan puasa tersebut. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, mereka itu beriman kepada hal-hal yang lain ya hal-hal yang ghaib wa yuqimuna shalah kemudian orang yang mutakin itu orang yang bertakwa itu pertama beriman kepada Allah yang gaib beriman kepada Allah rasulnya kitab-kitabnya segala macam surga neraka kemudian yuqimuna shalah mereka itu orang yang mutakin mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Ini ciri-ciri orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Masuk tidak kita kategorisasi? beriman, insya Allah kemudian mendirikan sholat. Ini ciri-ciri orang yang muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian dari bagian harta mereka itu mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka saling berbagi karena harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan Allah lapang rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha manusia. Bukan semata-mata usaha manusia. Yang Allah lapangkan hendaknya dia memberikan kepada yang kurang lapang. Ya, sehingga dia menjadi menjadi hamba yang mutakin. Ini sifat-sifat orang yang mutakin. Pertama apa tadi sifatnya? يؤمنون بالغيب terus yuqimuna shalah wa yu'tuna apa wa mimma razaqnahum yunfiqun kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati yuqinun kemudian mereka itu yaitu orang-orang yang muttaqin yang bertakwa kepada Allah mereka beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu kepada Muhammad SAW. beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam artian hadis Nabi SAW, Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi kita imani kemudian apa yang diturunkan lagi yaitu berupa hadis Nah, inilah. Terkadang kita beriman kepada Al-Quran dengan hadis kita sepelekan. Ya, terkadang kita beriman sepenuhnya kepada Al-Quran, akan tapi dengan hadis Nabi SAW kita anggap sebagai ucapan belaka. Sementara Allah Swt berfirman di dalam surat An-Najm, "Wama yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha." Dan Muhammad itu tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsunya belaka. Akan tapi Muhammad itu berkata in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakannya itu adalah wahyu dari kami. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang yang muttaqin dia membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya kepada Nabi Muhammad SAW yaitu berupa kitab dan sunnah dan hadis Nabi SAW. Akan tetapi sedikit anak komentari tidak semua hadis itu bisa diterima kebenarannya. Tidak semua hadis bisa diterima kebenarannya. Yang mana tidak bisa terima hadis yang tidak benar dari Nabi SAW. Hadis yang tidak benar dari Nabi SAW. Contoh hadis untuk hadis palsu yang dikatakan ini Rasulullah bersabda akan tetapi hadis ini bukan hadis Nabi banyak sekali tentang hadis-hadis palsu di dalam faedah-faedah yang lain-lain di dalam apa namanya itu syariat-syariat yang lain-lain banyak sekali yang hadis-hadis palsu, hadis-hadis doib, hadis-hadis lemah. Nah, jadi tidak semua hadis bisa diterima. Akan tetapi hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW wajib bagi kita orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah menerima semua hadis yang benar dari Rasulullah SAW. Bahkan hadis lalat, hadis lalat, hadis ahad, akan tapi hadisnya Sohi, yang diriwayatkan oleh hadisnya Sohi, sanatnya jelas, perawinya atau orang yang memegang hadis tersebut. Saya mendapatkan hadis ini dari beliau Kemudian beliau mendapatkan dari yang lain. Yang ini dapat dari yang si bulan, si bulan, si bulan. Semuanya itu kuat hafalannya. Dia menghafal di sini tidak akan hilang setahun, dua tahun, tiga tahun tidak akan hilang hafalannya. Kuat, daya ingatnya kuat. Sehuruf pun tidak akan dia rubah. Kuat. Kemudian dia jujur. Inilah dikatakan hadis yang kuat. Kalau seandainya yang meriwayatkan hadis seperti ini, ini hadisnya diterima, hadis sahih. Jadi hadis lalat ini banyak sekali di buang orang karena tidak masuk dengan akal. Bukan masalah akal dan tidak akal. Inilah tadi seorang yang mutakin dia menerima yang gaib Masalah hadis lalat, masalah kesehatan segala macam ini hal yang gaib yang telah dikabarkan oleh Allah pada Rasulnya pada zaman dahulu. Dan diteliti zaman sekarang bahwasanya lalat tersebut di sisi kanan dan sisi kiri terdapat suatu penyakit dan terdapat suatu penawar. Jika seandainya lalat masuk ke dalam air minum kita, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Celupkan sehingga penawarnya masuk ke situ. Jadi air tersebut steril kembali. Nah, ini harus kita terima. Kenapa? Ini adalah yang diturunkan Allah melalui Rasulnya. Hadis ini hadis sahih. Walaupun tidak bisa diterima dengan akal, akan tetapi hadis sahih. Setiap hadis yang benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sanadnya sahih, hadisnya sahih, benar, maka wajib kita terima. Wajib kita terima. Apapun itu bentuknya. Wajib kita terima. Karena hadis adalah yang dikatakan Allah bahwasanya wahyu yuha. Itu wahyu juga, akan tapi bukan Al-Qur'an. Hadis yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tadi sifat orang-orang mutakin? Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Kemudian yukimuna sholat, mendirikan sholat. Kemudian mimma razaqnahum yunfikun berinfak terhadap apa yang diberikan Allah berupa rezeki kepada dia. Kemudian yu'minuna bima unzila ilaika. Kemudian beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ingat, banyak ya berarti ya Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Kemudian wa ma unzila min qablika dan sebelum yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil dan mushaf-mushaf yang lain-lain. Ya. Banyak sekali itu nanti ada pembahasan sendiri tentang kitab-kitab ulama awal kitab-kitab Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu kita imani, ada. Maka wajib kita imani. Inilah sifat seorang yang mutakin. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun dan tentang hari kiamat, tentang hari akhir mereka itu orang-orang yang mutakin, orang yang bertakwa itu yakin dengan sepenuh keyakinan bahwasanya hari akhir itu benar-benar ada. Hari akhir itu benar-benar dinanti-nantikan. Kita di sini hanya digambarkan sebagaikan waktu duha atau waktu isya yang sedikit sekali waktunya. Kita hidup di dunia 100 tahun katanya, bagaikan waktu duha Waktu duha itu berapa jam? Paling berapa jam? Kita bertahun-tahun di dunia ini bagaikan waktu duha. Itulah dikatakan Allah. Ya. Illa asyiyatan au duha. Ya. Kehidupan kita di dunia ini bagaikan waktu duha. Dan jadi manfaatkanlah waktu kita ini. Waktu yang sedikit ini manfaatkanlah antum kuliah. Setelah kuliah isilah yang hal-hal yang bermanfaat. Hadirlah kajian-kajian. Kemudian isilah kegiatan-kegiatan antum dengan yang bermanfaat bermanfaat karena waktu antum itu menurut antum panjang 4 tahun 5 tahun kuliah ya, akan tetapi 100 tahun bagaikan kita yang hidup di dunia ini seperti waktu duha atau waktu isya seperti itu gambarannya jadi manfaatkanlah jangan sampai terbuang belajar belajar, mengajar atau mengisi TPA dan segala macam manfaatkanlah semuanya. Kemudian sifat orang yang mutakin lagi adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum sudah selesai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk dari rob mereka dan mereka itulah orang-orang yang muflihun orang-orang yang muflihun apa artinya? Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang bahagia. Mereka itulah sifat-sifatnya. Yang pertama apa sifatnya tadi? Beriman kepada yang waib. kemudian mengerjakan sholat, kemudian ber berimpak, berimpak, kemudian beriman kepada hal-hal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebelum Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Ingat ya, hadis sudah saya terangkan tadi semua hadis kalau sohi maka ikutilah. Dan yang terakhir sifatnya tadi adalah wabil akhirati hum yuqinun dan kepada atau hari akhir hari kiamat akhirat mereka benar-benar yakin akan adanya dan mereka mempersiapkan hal-hal tersebut inilah sifat orang-orang yang muttaqin kemudian di dalam ayat yang lain Allah sebutkan sifat-sifat orang yang muttaqin juga Laisa birra di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 177 nanti antum cek sendiri terjemahannya antum lihat sendiri surat Al-Baqarah ayat 177 Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan bukanlah kebaikan itu hanya menghadap kiblat atau menghadap barat timur ya bukan seperti itu saja kebaikan antum salat menghadap kiblat atau segala macamnya Kebaikan itu bukan itu saja, akan tapi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi kebaikan itu adalah ini dia. Man amana billah. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah. Kebaikan yang pertama adalah siapa saja yang beriman kepada Allah. Man amana billahi. Yang kedua wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir ini adalah kebaikan. Beriman kepada Allah dan hari akhir adalah merupakan kebaikan. Wal malaikah dan beriman kepada malaikat. Beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, wal kitab, wal nabiyyin, pada kitab Allah, kemudian kepada nabi-nabi Allah. Ini merupakan kebaikan. Jadi beriman, keimanan itu merupakan suatu kebaikan yang sangat besar, ya. Tidak akan masuk surga seorang tidak beriman, ya. Lain yadkhul jannah ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya tidak ada keimanan. Kemudian wa'atal mala ala hubbihi dan kebaikan itu adalah wa'atal mal dan mereka yang mengimpakkan memberikan harta kepada zabil kurba kepada hubbihi yaitu kerabatnya, zabil kurba ya, kepada keluarganya, kepada zawil kurba, kepada keluarganya, wal yatama kepada orang-orang mis miskin, anak yatim, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa binis sabil, wasairin, wa firriqab, ya, dan orang-orang yang meminta-minta. Jadi itu kebaikan semua. Sifat orang-orang ini jadi sama seperti tadi yaitu berimpak. Pertama beriman, kemudian berinfak. Kepada orang-orang yang disebutkan di sini, kemudian waqamas shalah, mendirikan salat, ya, sama seperti ayat Al-Baqarah tadi yang ayat 1 sampai 5. Wa ataz zakah wal mufu nabi ahdihim dan tambahannya adalah mereka itu menunaikan janji-janji mereka. Jika seandainya mereka berjanji, mereka tunaikan mereka membuat kesepakatan mereka penuhi itu dia salah satu sifat lagi sifat orang yang muktakin yaitu tidak bukan orang munafik ya kemudian idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i dan mereka itu sabar ini tambahannya sifat orang yang muttaqin sifat orang yang bertakwa mereka itu sabar fil ba'sa di dalam kemelaratan dan wadoro dan penderitaan. Dalam kemelaratan mereka bersabar, penderitaan mereka bersabar, wahin al baksi dan di dalam peperangan pun mereka bersabar. Banyak orang yang bersabar, cuman di saat-saat lapang, ketika sempit mereka lepas sabarnya, tidak bersabar kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang muttaqun. Ada pertanyaan? Jam tiga, Jam berapa asal? Jam 4. Ada pertanyaan? Paham semua? Hah? Apa? Bertanya? Atau ditulis saja pertanyaannya? Tulis saja ya, silakan. Tafadhal. Belum tulis ininya pertanyaan, insyaallah kalau bisa anak jawab atau kalau anak ngerti anak jawab nanti. Ini ada tiga pertanyaan tapi yang duanya yang satunya menurut anak belum belum bisa anak kasihkan di sini karena kurang ini kurang pas ininya waktunya insya Allah di waktu-waktu yang lain pertanyaan yang nomor dua ini dijawab kemudian yang nomor satu ini tidak paham soalnya ya sambil menunggu pertanyaan. Sekarang anak anak bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, anak bertanya siapa yang bisa. Kira-kira setiap kita pasti menginginkan hasil. Setiap kita menginginkan hasil. Kita sekolah ingin hasil. Kita bertakwa ingin hasil. Ya, kita belajar ingin hasil. Kira-kira pelajaran yang pada hari ini apa yang dapat kita hasilkan? Apa yang hasil yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kita kali ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kira-kira atau perlu ditulis semua? Perlu tulis nggak? Buat tulisan dikit hasilnya hari ini. Ya, tafadhol. Antum buat ya, biar untuk kita ini. Dan anak ingin melihat juga seberapa konsentrasi kita di dalam belajar ya. buat apa namanya satu kalimat dua kalimat hasil yang dapat kita petik pada uh, pertemuan kita pada kali ini Tafadhal, antum tulis ya hasil yang kita dapatkan pada kali ini apakah keimanan kita bertakwa dengan mendengar apa namanya itu yang kita baca-bacakan tadi ayat-ayat Allah Bagaimana kita membedakan antara Al-Quran dan hadis Perbedaan antara Al-Quran dan hadis Karena sama-sama diturunkan oleh Allah Kepada Rasulnya ya Perbedaan bagaimana membedakan antara Al-Quran dan hadis. Kalau dari sisi pendalilan, dari sisi hujah, dari sisi keimanan, Al-Quran dan hadis tidak ada bedanya. Semua yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak ada pertentangan. Al-Quran datang jika ada perintah maka semua wajib kita taati. Begitu juga hadis datang ada hadis keluar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis tersebut benar, benar hadis dari Nabi, maka kita taati. Jadi kesimpulannya perbedaan antara hadis dan Al-Qur'an jika seandainya di dalam pendalilan di dalam hukum maka semuanya itu kita terima tidak ada bedanya Al-Quran dan hadis karena di dalam Al-Quran terkadang tidak terdapat di hadis begitu juga di dalam hadis tidak ada di kadang yang terdapat di dalam Al-Quran dan segala macamnya jadi saling menutupi dan saling memenuhi Adapun perbedaan yang paling gampang untuk di ini adalah cara kita beristidlal memberikan dalil yang pertama-tama kita buka adalah Al-Quran. Dalil yang perlu kita terapkan, yang kita sampaikan, yang pertama adalah Al-Quran, kemudian baru hadis Nabi SAW Bukan berarti tingkat nomor dua ini lebih kecil, bukan. Akan tapi cara menyusun itu pertama dari Al-Quran, kita sebutkan uh, ayat-ayatnya, kemudian baru hadis Nabi SAW Adapun hukum, apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis itu sama sama-sama kita imani dan kita patuhi. Jadi intinya perbedaan antara Al-Quran dan hadis secara hukum ini semua wajib kita imani, wajib kita taati dan wajib kita ikuti. Dan apa-apa yang dilarang wajib kita tinggalkan. Adapun tentang cara berdalil, cara mengeluarkan dalil, maka kita dahulukan Al-Quran ini ayat Al-Quran baru diikuti hadis Nabi SAW itu caranya dan adapun Al-Quran ini sudah termaktub di dalam kitab mushaf kita Al-Quran Karim dan semuanya benar dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tidak ada perubahan di Al-Quran Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat hadis-hadis yang benar dari Nabi, kemudian hadis-hadis yang tidak benar dari Nabi. Hadis yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu saja yang dapat kita bedakan yaitu Al-Qur'an itu Insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercetak dalam mushaf kita yang sering kita baca dan isinya terjamin, tidak ada perubahan dan Allah jaga sendiri. Adapun hadis, insya Allah sudah dijaga oleh para periwayat-periwayat hadis pun telah menjaga, akan tetapi beredar ada hadis yang palsu. Akan tetapi itu bisa dilihat dari kacamata para ulama, ya. Itu saja mungkin bedanya sedikit-sedikit antara Al-Quran dan hadis. Tetapi semuanya wajib kita imani jika benar-benar dari hadisnya dari Nabi SAW. Sudah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Singkat saja, pelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini, apakah keimanan kita bertakwa atau segala macam? Apa kira-kira yang dapat kita ambil? sehingga dapat kita jadikan pegangan kita. Anak mempunyai hasil belajar pada siang itu mempunyai hasil seperti ini banyak. Atau ada hasilnya satu. Apa yang paling mendalam sekali dalam antum? Mungkin itu saja yang dapat anak ini kan sampaikan pada hari ini. Ada kata-kata yang kurang berkenan anak mohon maaf.